Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bermuajah bertatap muka dengan antum dan antuna sekalian di malam hari ini yang saya lihat kebanyakan pesertanya adalah pemuda dan pemudi dan saya sangat berharap semoga kita semua ya karena saya juga masih muda ya semoga kita semua bisa termasuk dari golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak yang kata Nabi SAW syabun nasa'a fi ibadatillah yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kata para ulama pemuda di sini termasuk juga pemudi. Dan pada malam hari ini kita berkumpul membahas suatu perkara yang sangat urgent, terutama di tanah air kita yang akhir-akhir ini kita sering dengar tentang kicauan-kicauan orang-orang liberal dengan fatwa-fatwa mereka yang sangat nyeleneh seakan-akan tidak ada penghargaan sama sekali dari mereka terhadap Tuhan pencipta alam semesta ya. Dan e, pemikiran mereka mulai tersebar terutama di kalangan para pemuda. Saya rasa pemikiran liberal kalau disebarkan di mbah-mbah tidak cocok ya. Mbah-mbah tidak mau terima ya. Terlalu pusing mikirnya ya. Kemudian juga e, terlalu aneh ya. Tetapi biasanya yang terkena Eh, racun mereka adalah anak-anak muda yang terkadang tidak memiliki khalfiyah, tidak memiliki ya latar belakang agama yang baik, ya terpukau dengan kecuan-kecuan mereka dan fatwa-fatwa mereka yang aneh-aneh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita judulnya kenapa harus liberal, ya. Memang kenapa harus liberal? Tidak perlu liberal ya. Apalagi mereka menamakan pemikiran mereka dengan Islam liberal. Dan ini adalah, ini adalah suatu penamaan yang sangat keliru. Karena Islam dan liberal adalah dua kata yang saling kontradiktif. Ya. Islam diambil dari bahasa Arab, maknanya aslama yuslimu islaman. Yang artinya menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Kepada yang kuasa. Tunduk dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang lebih tahu apa maslahat bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa." Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Kita terkadang menginginkan maslahat-maslahat, tapi Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi bagi kita. Makanya Allah turunkan aturan, makanya Allah turunkan Al-Qur'an. Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Makanya Allah turunkan, Allah utus para rasul silih berganti untuk menggiring manusia kepada aturan yang Allah turunkan agar mereka bisa lebih mendapatkan maslahat karena yang tahu maslahat mereka adalah Allah lebih daripada mereka sendiri. Jadi Islam artinya menyerahkan diri. Muncul liberal, liberal artinya kebebasan. Bebas ingin terlepas dari aturan-aturan yang ada ya. Oleh katanya dua kata ini tidak mungkin saling bersatu. Islam liberal ini suatu hal dua yang kontradiktif. Seakan-akan kita mengatakan timur dan barat. Gak mungkin timur dan barat bersatu, gak mungkin utara dan selatan bersatu. Tatkala penamaan Islam liberal adalah penamaan yang keliru secara etimologi. Secara bahasa keliru karena Islam artinya menyerahkan diri kepada aturan Tuhan, adapun liberal artinya bebas dan ternyata memang begitu. Mereka ingin membebaskan diri mereka dari segala aturan. Dan Islam liberal atau liberalisme ya, mereka memiliki banyak produk ya, produk-produk fatwa yang aneh-aneh, liberal dalam segala hal liberal dalam masalah kebebasan wanita, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan apa saja, liberal, ingin bebas. Namun yang paling berbahaya dari eh, pemikiran-pemikiran mereka adalah liberalisme dalam berakidah, yaitu bebas dalam beragama. Ya, sampai mereka sering berkata seorang bebas mau percaya ada Tuhan boleh, nggak percaya sama Tuhan juga boleh, nggak jadi masalah. Mau beragama apapun tidak jadi masalah. Mau jadi ateis juga tidak jadi masalah. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun eh, liberal ini ya eh, benar-benar berkembang di tanah air kita. Karena memang didukung oleh orang-orang kafir. Orang kafir mendanai mereka, ya memberi ya bantuan kepada mereka dalam rangka untuk merusak kaum muslimin dalam rangka untuk merusak kaum muslimin. Karena potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh liberal sangat luar biasa. Ya. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir berusaha merusak Islam dari luar susah. Tapi kalau Islam itu dirusak dari dalam itu lebih mudah. Kalau ada orang kafir berkata semua agama benar, ya. Semua agama masuk surga, orang kafir yang ngomong siapa yang percaya? nggak ada yang percaya. Tetapi tatkala yang mengutarakannya adalah seorang muslim bergelar doktor, bergelar profesor, maka ini memberi pengaruh, memberi pengaruh. Ya, sehingga karena orang-orang kafir tahu ya, liberal memiliki potensi kerusakan yang sangat luar biasa, maka mereka danai. Mereka danai pemahaman liberal tersebut. Dan benar-benar pemahaman liberal merusak akidah dan juga merusak moral. Dua diserang, akidah dan moral. Kalau suatu bangsa akidahnya rusak, moralnya rusak, hancur bangsa tersebut. Akidah rusak, akidah yang selama ini kita yakini bahwasanya yang benar hanyalah Islam, agama tauhid hanyalah Islam, digoncang oleh mereka. Kata mereka semuanya benar, semuanya boleh masuk surga. Ateis, ateis juga mungkin bisa masuk surga ya. Ya. Kemudian moral juga dirusak. Keluarlah fatwa-fatwa yang aneh-aneh, jilbab tidak wajib misalnya. Ya sehingga bebas wanita mengumbar auratnya ya. Sampai ada sebagian orang yang tadinya memakai jilbab, sebagian pemudi, sebagian akhwat, sebagian wanita tadinya pakai jilbab, melihat ada fatwa Hmm. bolehnya tidak berjilbab, dia buka jilbabnya. Ngapain saya menyusahkan diri? Buka jilbabnya. Ya. Gara-gara fatwa seperti ini. Kemudian lagi muncul fatwa bolehnya LGBT misalnya. Praktek homoseksual boleh. Apa ini tidak merusak moral? Ya, ini sangat merusak moral. Bayangkan kita dapati anak laki-laki kita pacaran sama laki-laki yang lain ya. Ini ini menyedihkan. Kita dapati ternyata istri kita jatuh cinta sama istri orang lain. Sementara suaminya jatuh cinta sama suami orang lain. Eh, lucu. Ya. Terus gimana kata gimana punya anak keturunan ya? Bagaimana mempunyai kemudian apa namanya? kebahagiaan ya. Ini bahaya seperti ini, merusak moral. Kemudian juga fatwa-fatwa yang lain seperti masalah kesamaan antara wanita dengan lelaki ya. Sebagian fatwa dari mereka mengatakan bukan hanya lelaki yang boleh menceraikan Wanita juga boleh menjatuhkan talak. Ya. Eh, ini berbahaya. <laughs> Berbahaya bagi kita kaum lelaki. <laughs> wanita, laki-laki ya, laki-laki ya. ya. Bagaimanapun biasanya lebih mudah untuk memegang, menahan hawa nafsu atau mem mem, apa, mengontrol emosinya. Biasanya seperti itu. Meskipun sebagian mereka juga tidak, tapi secara umum. Berbeda dengan perempuan, perempuan biasanya lebih mendahulukan perasaannya daripada rasionya. Ya. Ya. Oleh karenanya terutama kalau wanita lagi sedang haid misalnya, ya terkadang sering emosi, ya terkadang mudah perasa. Kenapa? Karena kesehatannya lagi tidak stabil. Ya. Nah kalau ternyata sebagian wanita dibolehkan menceraikan, bahaya. Ya. Bisa jadi suaminya dicerai tiga kali sehari. Ya. Sedikit-sedikit kamu saya cerai, sedikit-sedikit kamu saya cerai. Ya. Kemudian bukan cuma itu, fatwa lagi yang lain saya baca, ya kalau lelaki dicerai oleh sang wanita, ya. Demikian sebagaimana wanita kalau dicerai ada masa iddahnya, masa penantian. Ya, supaya rahimnya bersih. Hmm. Kata para ulama rahimnya bersih, maka butuh beberapa kali haid supaya benar-benar bersih. Sebagian mereka mengatakan kaum liberal bukan cuma lelaki, bukan cuma perempuan yang ada masa iddahnya, laki-laki juga harus punya masa iddah, ya. Lama lagi, 4 bulan 10 hari. <laughs> Ngapain ya. ya. Suruh nongkrong 4 bulan 10 hari. <laughs> Apa yang mau dibersihkan ya? Oleh karenanya rusak agama ini ya. Rusak. Rusak. Apalagi liberal itu bebas, tidak boleh menyalahkan. Siapapun boleh berpendapat. Saya mau ngomong apa saja, kamu tidak boleh protes. Oleh karenanya, serusak apapun liberal, tidak ada saling bantah-bantahan di antara mereka. Ah. Karena kalau mereka membantah, hilang label liberalnya hilang. Karena liberal itu bebas, Anda harus e, membiarkan orang berpendapat. Silakan mau ngomong apa saja, silakan e, berpendapat ya. Tadi ada sudah dibacakan tadi ada ada ada, Ustaz. Ya, ya, ada yang menarik nih, ada tiga Ustaz ya. ya. Tentang tadi yang Ustaz uh, utarakan tentang LGBT. Salah satu tokohnya mengatakan, sekali lagi saya ulang, jika benar Tuhan mengadab kaum Sodom karena LGBT, kenapa Tuhan tidak mengadab negeri-negeri yang mentolerir LGBT sekarang? Itu pertama. Yang kedua ini ini tentang uh, akidah Ustaz ya. Hmm. Tentang maksiat dan akidah. Kalau kalau kalau Tuhan saja, kalau Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi kita sekedar bermaksiat. Ini yang paling oke okay, Ustaz tadi hmm. tentang akidah ini. Dan ini Tadi apa dia bilang kalau Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi sekedar apalagi maksiat. maksiat. Jadi boleh menurut mereka. Jadi boleh. boleh. Kenapa dilarang itu? Kenapa dilarang? Ada lagi satu, satu uh, eh, yang terakhir Ustaz. Uh, ini agak <laughs> biar kita ketawa sama antum. Baca dulu. <laughs> antum antum jangan curang ketawa duluan. ya Ustaz. Uh, acap kali saya berpikir memuja matahari, memuja matahari itu jauh lebih penting dari memuja selainnya. Karena matahari selalu memberi kita eh, manfaat di pagi yang indah. Hmm, ya. Ya. Uh, ya. ya. <laughs> ya. ya. Anda sudah dengar itu perkataan kalau kita dengar kita bilang orang gila. Ya. Benar. Ini orang gila yang ngomong seperti ini. Orang gila aja nggak ngomong begini. <laughs> nah, baik. Kita akan bahas pertama hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asal muasal liberal. Bagaimana datang ke tanah air kita? Sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah liberal atau liberalisme atau salah satu produknya adalah pluralisme, semua agama benar, semua agama masuk surga. Sebenarnya liberal itu adalah perkara yang baru, ya. Yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi misalnya. Orang Yahudi mereka tidak mungkin liberal masuk dalam pemahaman mereka, mustahil. Karena mereka menganggap mereka yang paling benar. Semuanya masuk neraka menurut mereka. Mereka berkeyakinan semua manusia diciptakan adalah untuk berkhidmah kepada mereka, untuk melayani mereka. Bahkan manusia diciptakan dalam bentuk manusia. Sebenarnya manusia selain Yahudi itu manzilahnya, kedudukannya seperti hewan. Hanya saja diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Kalau antum bentuknya seperti sapi susah disuruh-suruh ya. Tapi kalau antum bentuknya manusia mudah untuk apa? Melayani mereka. Oleh karenanya mereka ya adalah memiliki pemahaman sukuisme yang luar biasa dan mereka meyakini hanya mereka yang selamat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi mereka meyakini mereka hidup di dunia kalau mati pasti masuk surga. Maka tatkala mereka memiliki keyakinan tersebut, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menantang mereka. Kuliah ya Allah Katakanlah wahai orang-orang Yahudi. Ya. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min duninas. Kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang lainnya bukan, fatamannawul maut. Kalau gitu minta mati saja. Kenapa hidup lama-lama kalau kalian yakin ma pasti masuk mati pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Wala yatamannawnahu abadan. Kata Allah dan mereka tidak bakalan minta mati selama-lamanya. Tantangan dari Nabi SAW. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, Kul in kanat lakumud darul akhirati." Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa abadan. Katakanlah kalau kalian merasa bahwasanya surga hanya milik kalian dan kalian merasa kalau mati pasti masuk surga maka mintalah mati dan mereka tidak bakalan pernah minta untuk mati. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru sanah." Sungguhnya kau dapati orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling semangat untuk hidup lebih daripada orang-orang musyrikin. Kau akan dapati salah seorang dari mereka berharap untuk bisa hidup seribu tahun. Ya. Jadi orang Yahudi ya menganggap semuanya sesat, menganggap semua jadi neraka, cuma mereka yang masuk surga. Oleh karenanya liberal nggak mungkin masuk dalam Yahudi. Liberal dalam artian semua agama benar, semua agama surga itu mustahil masuk dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Kecuali Yahudi murtad, kecuali. <laughs> Tapi kalau Yahudi asli, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena mereka yakin suku mereka saja yang benar, mereka sya'bullahil mukhtar, hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, selainnya itu diciptakan untuk melayani mereka. Tapi kita bicara tentang agama Nasrani. Nasrani pun demikian. Nasrani meyakini jalan selamat satu-satunya beriman kepada Isa sebagai anak Tuhan. Karena Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Betul tidak? Ya. Kita ini dianggap domba-domba yang sesat. Makanya kita hanya bisa selamat melewati jalur Nabi Isa alaihissalam. Ya. ya. Pernah ada sebagian mereka yang datang di di kampung kampung orang-orang Jawa di satu tempat Kemudian mereka lapor sama saya, Ustaz tadi ada sebagian mereka datang mengatakan kami ingin menyelamatkan domba-domba yang sesat. Saya bilang sampaikan kepada mereka, di sini tidak ada domba-domba, di sini onta-onta semuanya. <laughs> Baik, mereka meyakini dalam keyakinan mereka bahwasanya Nabi Adam alaihissalam bersalah, kemudian dosanya diwariskan. Kalau Islam tidak, Nabi Adam bersalah, kemudian dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa warisan dalam Islam, masing-masing menanggung hukumannya sendiri, ngapain mewariskan dosa kepada orang di bawahnya? Dan dosa tersebut diwarisi, diwarisi, diwarisi sampai ke seluruh manusia. Setiap orang, setiap orang yang lahir dalam agama mereka sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam. Beda kalau kita. Kita kalau baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a amin dunubi kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, kemudian tidak bermaksiat, tidak melakukan kemaksiatan, bisa menjaga lisannya, tidak melakukan hal yang dilarang, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Nah, mereka berbeda. Mereka setiap orang yang lahir sudah berlumuran dosa warisan dari nenek moyang mereka Nabi Adam alaihissalam. Dan dosa ini tidak bisa hilang kecuali ditebus oleh siapa? Nabi Isa, anak Tuhan. Oleh karenanya seorang tidak akan selamat kecuali melewati jenazah Nabi Nabi Isa alaihissalam. Harus beriman dia sebagai anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menebus dosa yang diwariskan dari Nabi Adam alaihissalam. Ini khurafatnya mereka. Ya. Oleh karenanya tidak mungkin mereka meyakini kita masuk surga, nggak mungkin. Ya. Apa antum pernah dengar zaman dahulu orang-orang Nasrani mengatakan, oh Muslim juga mau surga. Kita enggak, mereka enggak pernah berkata demikian. Kita enggak pernah dengar, waktu kita kecil enggak pernah dengar ada pemahaman liberal, enggak ada. Ini muncul baru belakangan. Dan kita ada namanya eh, liberalisme atau pluralisme lawannya adalah eksklusivisme. Eksklusivisme lawan inklusivisme. Eksklusivisme aja eksklusif. Merasa diri paling benar. Adapun pluralisme merasa semuanya benar. Semua agama punya pemahaman eksklusifisme semuanya, eksklusif semua. Ya. Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, semuanya merasa dia yang paling benar dan merasa mereka sendiri yang selamat. Antum ah, coba apakah orang-orang Buddha mau masuk agama Islam? Gak mau. Teman-teman kita di di Bali ya ketahuan ah, anaknya masuk Islam dimarah-marah sama ibunya karena menganggap tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya agama Hindu misalnya. Jadi maksud saya, asalnya seluruh agama adalah eksklusivisme, merasa hanya dia yang yang selamat. Muncul liberal belakangan, maka liberal ini muncul belakangan. Dan hebatnya liberal itu sangat laku di kalangan kaum muslimin. Kita di sini di tanah Indonesia, saya tidak hampir tidak pernah mendengar ada pendeta liberal. Saya tidak, hampir tidak pernah mendengar. Ada atau tidak? Ya. Ada pendeta liberal? Ada biksu liberal? Enggak ada. Mereka merasa mereka paling benar. Tapi kalau ustadz liberal, dokter liberal banyak. Yang menganggap semua agama apa? Benar. Jadi mereka ini baru muncul belakangan. Demikian juga muncul di tanah air kita belakangan. Dari mana mereka muncul? Tatkala sebagian pemuda-pemuda dikirim ke negara-negara kafir untuk belajar agama Islam. Bayangkan dikirim ke negara-negara kafir untuk belajar agama Islam. Seharusnya kalau ingin belajar Islam, belajar ke negara-negara Islam, ke Arab Saudi kah, ke Mesir kah, ya, ke Suriah kah, ke Libya kah misalnya. Kenapa belajar agama Islam di negara-negara kafir dan guru-gurunya orang-orang kafir? Guru-gurunya orang kafir. Jadi dia ini belajar agama Islam pada orang kafir. Apa tujuannya belajar agama Islam? Supaya menyelamatkan orang dari neraka menuju surga. Sementara dia belajar dari orang yang kekal dalam neraka jahanam. <laughs> Paham? Ya. Paham atau tidak? Saya ulangi ya. Dia ini belajar agama Islam untuk menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga. Sementara dia belajar Islam dari orang kafir yang kekal dalam neraka jahanam. Terus gimana? Ya. Ente harusnya harusnya apa namanya e, berpikir e, kritis. Kita kalau ingin belajar kimia ya belajar sama ahli kimia, jangan belajar sama ahli pertanian itu nggak salah kalau begitu. Antum ingin belajar agama Islam belajar sama pakarnya, orang Islam sendiri yang pakar Quran, yang pakar hadis. Nah ente belajar Islam sama orang yang bukan orang Islam gimana ente? Ini secara secara logika, secara apa namanya e, praktek ini salah seperti ini. Akhirnya Kemudian mereka pulang membawa gelar doktor, ya, entah dari Amerika, entah dari Inggris, ya. Kemudian setelah itu mulailah mereka berkicau di tanah air kita, ya. Dengan memberi fatwa-fatwa yang aneh-aneh, ya. Semakin aneh, semakin hebat, ya. Mereka-mereka ini. Ya, bahkan mereka mendapatkan penghargaan dari orang-orang kafir tersebut, ya. Ini kalau kita tinjau dari sisi uh, sejarah, jadi liberal itu atau liberalisme itu munculnya belakangan ya. Sekarang sudah generasi kedua. Generasi pertama uh, yaitu Khalis Majid CS. Kemudian generasi kedua sekarang Ulil Absar apa? CS ya. Sudah generasi kedua ya. Dan uh, mereka terus berkembang terutama di universitas-universitas bahkan di universitas-universitas Islam yang ada di tanah air kita. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang perkara berikutnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas pemikiran mereka, perlu saya tanamkan tentang keyakinan kita terlebih dahulu. Bahwasanya keyakinan seluruh umat Islam bahwasanya agama yang benar hanya apa? Islam. Ini harus kita tancapkan dalam hati kita yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina dina 'indallahil Islam." yang satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi dalam neraka jahanam. Kenapa kita meyakini hanya Islam agama yang benar? Karena dialah satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid, yang menyeru hanya kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta. Adapun selain Islam, semuanya menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk. Ya, entah peribadatan terhadap nabi, entah terhadap orang soleh, ya, entah terhadap malaikat, entah terhadap pohon, entah terhadap batu. Yang menyeru satu-satunya hanya menyembah kepada pencipta alam semesta hanyalah agama Islam. Selainnya menyeru kepada kesyirikan kepada penyembahan terhadap makhluk, apakah terhadap matahari, apakah terhadap ya apa namanya nabi, apakah terhadap malaikat, terhadap jin, terhadap dewa dan yang lain-lainnya. Karenanya Nabi SAW menekankan hal ini dalam Sahih Muslim, beliau berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu ولم يؤمن yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Kata beliau, tidaklah seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Aku kecuali dia di neraka jahanam. Kecuali dia di neraka jahanam. Ya, karena mereka mati dalam kesyirikan. Oleh karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mereka. Bahkan Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja Persia, raja Romawi. Nabi kirim surat untuk agar mereka masuk Islam. Kalau menurut pemahaman liberal, ngapain Nabi kurang kerjaan kirim-kirim surat? Wong semuanya masuk surga, benar atau tidak? Ya. Kalau menurut pemahaman liberal, berarti Nabi kurang kerjaan. Ngapain kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia? Ngapain? Kalau toh menurut liberal mereka semua masuk surga, ngapain? Ya. Oleh karena kita meyakini bahwasanya agama yang benar cuma agama Islam. Barang siapa yang meninggal di atas selain agama Islam maka terancam dengan eh, neraka jahanam. Karena dia adalah satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan Tuhan alam semesta. Adapun agama-agama yang lain menyeru kepada kesyirikan, menyembah kepada makhluk sesama mereka atau yang lebih hebat dari mereka atau yang lebih parah dari dari mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akidah mendasar yang harus kita jaga dan kita berusaha meninggal ya di atas Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam. Berserah diri kepada pencipta alam semesta. Baik. Muncul orang-orang liberal, pemahaman tadi pluralisme, semua agama benar. Timbul dalam pertanyaan kita, kenapa mereka bisa berpemikiran demikian? Kita tidak pernah dengar dari bapak kita, nenek moyang kita, tahu-tahu muncul zaman sekarang orang yang mengatakan semua agama masuk surga. Semua agama benar. Apa sih syubhat-syubhat yang ada dalam kepala mereka? Apa sih kerancuan pemikiran? Filsafat apa yang ada dalam kepala mereka sehingga akhirnya mengeluarkan produk-produk seperti ini yang aneh-aneh, fatwa-fatwa yang nyeleneh, seakan-akan agama itu hanya mainan, mau ngomong apa sih terserah mereka, bebas ya. Seperti tadi, apa dia bilang tadi? Kalau Tuhan saja boleh kita tidak beribadah kepadanya, apalagi maksiat, kenapa tidak boleh? Bayangkan ini kan ngeri seperti ini. Ya, ngeri. Ya. Tadi lagi mengatakan apa? E, eh, LGBT boleh dan macam-macamnya. Ini semua fatwa-fatwa yang aneh yang e, kok bisa kita bertanya kok bisa mereka berpemikiran demikian. Ternyata pemikiran mereka ini e, tersusun ya. Mereka punya syubhat-syubhat yang tertata rapi. Dan kebetulan disertasi saya S3 tentang masalah mereka, tentang pluralisme. Jadi alhamdulillah saya banyak bergaul dengan buku-buku mereka ya. Saya punya buku-buku mereka dan saya baca langsung dari buku-buku mereka. Saya tidak menukil dari orang kedua, tapi saya langsung baca buku-buku mereka. Seperti buku-bukunya Nur Khalis Majid, kemudian buku-bukunya Ulil Absar, buku-bukunya uh, Abdul Muhsid Ghazali, ya dan buku yang lain-lainnya, tokoh-tokoh liberal di tanah air kita. Dan pemikiran mereka sangat-sangat berbahaya, ya. Sangat-sangat berbahaya. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, ya, mohon maaf, ini kesimpulan saya, mereka itu adalah orang-orang munafik, ya yang tidak suka dengan syariat Islam, ingin berlepas diri dari syariat Islam, makanya mereka mengatakan mereka liberal, ingin lepas dari Islam. Ya, tapi KTP-nya tetap Islam. Itu masalahnya di situ. Ya, ya ingin lepas tapi KTP-nya tetap apa? Islam. Tapi Apa syubhat-syubhat pemikiran mereka? Banyak syubhat-syubhat pemikiran mereka. Di antaranya yang saya rasa sangat penting, di antaranya pertama, misalnya mereka menganggap bahwasanya tidak ada suatu yang absolut. Semua perkara adalah relatif. Semua perkara adalah nisbi. Tidak ada yang pasti. Semuanya adalah nisbi dan relatif. Ya. Sehingga tatkala kita berdialog dengan mereka, kemudian kita mengatakan menurut Islam orang-orang musyrikin di neraka, orang-orang musyrikin salah, ya. Kata mereka, itu kan menurut pandanganmu. Jangan kau pandang suatu agama dengan kacamata agamamu gantilah kacamatamu dengan kacamata agama itu ya. Karena semuanya adalah relatif, tidak ada yang absolut. Jangan kamu meng apa namanya e, memonopoli kebenaran. Hai orang-orang Islam, jangan kalian monopoli kebenaran. Kebenaran berada di semua agama. Kata mereka juga, jangan kalian monopoli surga ya. Surga itu luas ya. Ya. Jangan hanya orang Islam aja yang mau surga. Nanti di akhirat ada surga muslimin, surga Nasrani, surga Yahudi, surga yang lainnya. Bisa saling kunjung-kunjungan di sana ya. Jadi eh, buat mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar. Di antara bantahannya, kita katakan kepada mereka, banyak perkara-perkara di alam semesta ini yang disepakati akan keabsolutannya. Disepakati akan kepastian kebenarannya tidak ada khilaf di antara dua orang. Banyak perkara di yang kita temui dalam kehidupan kita ini. Contohnya, matahari di atas apakah ada khilaf? Tidak. Contohnya, satu itu adalah setengah dari dua. Ada perselisihan? Ada dua pendapat relatif ya. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ya. Tidak ada berbeda pendapat. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita sepakati. Contoh, api itu panas. Ya, apa ada yang khilaf dalam masalah ini? Tanya orang liberal, api itu panas, ente khilaf atau tidak? <laughs> Tanya. Tanya lagi, ini martel, martelu ini palu, kalau taruh di kepalamu dengan keras itu sakit. Ada khilaf atau tidak? <laughs> kalau dia bilang ada khilaf, coba ya. <laughs> nggak ada khilaf. Banyak perkara yang tidak kita khilafkan. Kenapa yang dibilang semua perkara harus relatif? Banyak perkara absolut. Justru kata para ulama, karena banyak perkara yang absolut maka bisa berjalan aturan. Ya, kalau tidak tidak disepakati maka tidak akan jalan aturan. Contoh, Ya, kita sepakat bahwasanya lampu merah itu demi kebaikan. Ya. Seandainya orang mengatakan enggak, enggak apa-apa, langgar saja ya. Gimana mau jalan aturan? Ya. Kita sepakat bahwasanya orang yang mencuri barang orang lain itu haram, tidak boleh. Saya rasa ini berlaku dalam seluruh agama, dalam seluruh eh, pemikiran manusia. Tidak boleh ngambil, ngambil barang orang lain. Ya nanti kalau misalnya ada se seorang eh, apa namanya ditangkap gara-gara dia mengambil barang orang lain waktu ditangkap sama polisi kata dia kamu melanggar kata sang pencuri tunggu pak semua perkara relatif pak ya. menurutku apa saya mencuri menurut saya tidak ya. Saya cuma minjem barang orang ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu namanya nyolong dalam <laughs> Ya kalau begitu caranya repot. Semuanya relatif ya. Kalau semuanya dianggap relatif tidak akan berjalan. Masalah di dunia ini tidak akan berjalan. Mesti ada perkara yang kita sepakati. Baru kita berjalan di atas aturan, aturan tersebut. Memang ada aturan-aturan yang diperselisihkan, tapi masih banyak norma-norma kemanusiaan yang disepakati oleh manusia itu sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan disepakati oleh manusia itu sendiri. Jadi pernyataan mereka semua relatif itu tidak tidak benar. Paham? Baik. Di antara bantaran kedua, bantahan yang kedua berkaitan hal ini, kita katakan bahwasanya Anda mengatakan semuanya adalah relatif. Kalau begitu, terapkanlah kaedah ini pada kaedah Anda sendiri. Anda mengatakan Anda punya kaedah, segala sesuatu itu pasti apa relatif, nggak ada yang apa absolut. Segala sesuatu relatif dan tidak ada yang absolut. Kita bilang, kalau gitu terapkan kaidah ini pada kaidah Anda sendiri. Nah, kaidah Anda semuanya relatif, tidak ada yang absolut, itu juga relatif. Oke. Okay. Paham? Belum paham. Saya ulangi. <laughs> Anda mengatakan tidak ada sesuatu pun yang absolut. Semuanya apa? Relatif. Relatif. Nah, kaidah Anda juga ini jangan diabsolutkan. Ah. ah kaidah Anda ini juga apa? Relatif. Kenapa Anda paksakan? Ya. Kan menurut Anda itu semuanya relatif. Menurut saya tidak benar itu. Paham? Berarti kaedah tersebut sudah jatuh sejak awalnya. Sudah gugur sejak awalnya. Karena kaedah tersebut ternyata juga relatif. Nah kalau kaedah tersebut ternyata relatif tidak boleh dijadikan sumber hukum. Tidak boleh menjadi patokan. Karena kaedah juga itu, kaedah itu juga relatif. Baik. Ini syubhat yang sering mereka dengan dengungkan Ya mereka mengatakan, Ya akhi, kita nggak tahu kebenaran yang di mana. Nanti kalau kita sudah meninggal ketemu Allah, yang tahu kebenaran cuma Allah Subhanahu wa taala. Saya sepakat sama Anda yang tahu kebenaran cuma Allah. Tapi kebenaran tersebut Allah tidak sembunyikan, Allah turunkan. Dalam Al-Qur'anul Karim makanya Allah mengatakan fa tanaza'tum fi shayin warudu ila Kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sayang kepada kita. Ente kira Allah itu Tuhan ciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Kamu mau apa terserah kamu? Enggak benar seperti itu. Allah tuh maha sayang kepada kita. Dia turunkan aturan untuk kebaikan kita. Dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian dia mengatakan yang tahu kebenaran hanya Allah. Terus kapan ketahuannya? Nanti kalau kita sudah mati baru kita tahu. Ya, repot seperti itu. Ya, kalau gitu ya hancur semuanya, hancur semua dakwah, semuanya tidak tidak perlu. Nanti tidak bisa bicara. Mau bicara apa-apa yang nanti sampaikan itu tidak benar. Yang benar yang tahu cuma siapa? Allah, Allah Subhanahu wa taala ya, ya polisi seorang melanggar eh, apa namanya melanggar eh, lampu merah ditangkap oh pak polisi yang tahu kebenaran cuma siapa <laughs> Allah subhanahu wa taala ya sini tonjok kepalanya Ding. yang tahu kebenaran cuma siapa Allah empat kali itu hancur semua dalam alam semesta eh. yang tahu memang cuma Allah tapi Allah turunkan dalam kitab sucinya dan juga melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu e, mereka menganggap bahwasanya agama itu hanyalah sarana untuk mencapai akhlak yang mulia. Jadi menurut mereka yang yang yang dituju oleh agama paling utama adalah bagaimana kita berperi kemanusiaan, bagaimana kita berakhlak mulia. Maka turunlah agama Islam dengan adab-adabnya supaya seorang berakhlak mulia. Nah, kalau seorang bisa berakhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah benar. Karena agama itu hanya sarana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, banyak jalan menuju Roma kata mereka. Banyak jalan menuju kota Mekah ya. Nah, di antara jalan menuju kota Mekah adalah dengan agama Islam. Dengan Islam kita bisa berakhlak mulia. Nah, dengan agama lain juga demikian dengan Yahudi, dengan agama Yahudi kita bisa berakhlak mulia, dengan Nasrani bisa berakhlak mulia. Nah, kalau kita sudah mencapai tujuan, tidak peduli agamanya, nggak jadi masalah. Ini syubhat mereka yang paling kuat juga di antaranya. Ya, sehingga mereka sering mengatakan, saya ditanya pernah, Ustaz, Ustaz, Bunda Teresa itu orang sangat baik dan sangat sosial, Ustaz. Masa dia masuk neraka? Terus terang, saya nggak kenal Bunda Teresa ya. Saya nggak kenal. <laughs> <laughs> Tapi dia bukan beragama Islam. Dia bukan beragama Islam. Ini syubhat sering masuk di kepala seorang. Masa orang baik mau diadab di eh, neraka jahanam. Bagaimana bantahannya? Jawabannya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menjunjung akhlak. Tetapi tujuan agama yang paling utama, yang paling primer, yang paling urgen adalah agar makhluk menyembah Tuhan. Itu. Allah menciptakan manusia dan Allah menjadikan manusia itu harus terikat sebagai makhluk. Apa buktinya? Dia harus menyembah siapa? Tuhan penciptanya. Makanya Allah ya turunkan dalam surat dalam Al-Qur'an dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan utama. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah akhlak, masalah adab itu penting namun bukan nomor satu. Yang paling utama adalah bagaimana Anda berakhlak dengan Tuhan. Yaitu Anda harus beribadah kepada kepada Tuhan, tidak beribadah kepada yang lainnya. Saya sering kasih logika. Ya akhi, sekarang, apakah orang dikatakan beradab? Kalau ternyata dia lahir dari perut ibunya, kemudian ibunya susah payah merawatnya, bapaknya bekerja banting tulang, meras keringat untuk bisa memelihara dia, menyekolahkan dia, kemudian pergi keluar kota, bahkan keluar negeri dibiayai, ya semua kebutuhannya dikirim, Kemudian setelah dia lulus, mendapat gelar, dia kerja. Kemudian dia berbakti kepada ibu yang lain, berbakti kepada bapak yang lain. Anak ini kurang ajar atau beradab? Kurang ajar. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Ya. Ibunya tidak dia pedulikan. Yang dia pedulikan wanita yang lain, ibu yang lain. Ini kurang ajar. Sederhana, Anda menikah dengan seorang wanita. Terus Anda bayar mahar. Bayar mahar, ya. Mahal, ya. <laughs> Apalagi orang Bugis ya. <laughs> orang Bugis ada uang naik. Uang naik juga apa? Mahal. Uang naik untuk keluarga ini ada tradisi ya. Ya kecuali saya, saya murah alhamdulillah ya. <laughs> Antum juga mungkin naik turun gratis kali. <laughs> Intinya biayanya mahal, uang mahar sendiri, uang naik sendiri, kemudian kodarul antum dapati istri antum gemuk ya. Antum kemudian masukkan ke salon, bayarin, suruh fitness, mau ini sedot lemak, sedot ini macam-macam, duit sudah banyak, sudah cantik, yang cium laki-laki lain. Gimana kira-kira? <laughs> kurang ajar atau tidak? Sangat-sangat kurang ajar orang seperti ini. Ini perempuan sangat-sangat kurang ajar. Paham? Ya. Nah ini Allah ciptakan anda. Allah berikan penglihatan, hmm. berikan pendengaran, berikan akal pikiran, kesehatan, diberikan rezeki, Kemudian Anda menyembah kepada makhluk sesama Anda? Anda menyembah kepada seorang nabi? Anda menyembah kepada malaikat yang juga ciptaan Allah? Anda menyembah kepada matahari? Ya. Apa ini beradab? Ini sangat tidak beradab. Meskipun akhlaknya nomor satu terhadap manusia. Ya. Tapi akhlak dia terhadap Tuhan, akhlak yang jongkok. Orang seperti ini pantas masuk neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya, yang paling prinsip dalam Islam, dalam agama, Tuhan turunkan aturan agar makhluk itu punya hubungan yang erat dengan penciptanya. Yaitu dia hanya menyembah kepada penciptanya. Oleh karenanya kita dapati, ya, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang ada orang berakhlak mulia tapi di neraka jahanam. Contoh sederhana pamannya Abu Talib. Abu Talib ini luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Bayangkan, kalau mau dibandingkan dengan amal soleh Anda, Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Talib. Abu Talib di antara amal solehnya memelihara anak yatim. Anak yatim, anak yatim tersebut siapa ternyata? Ternyata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal kita mau dibandingkan Abu Talib apa? Enggak ada apa-apanya. Melihara anak yatim, anak yatim tersebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia yang pasang badan, kalau ada yang berani mengganggu Muhammad, dia rela mati. Sehingga orang-orang musyrikin tidak berani mengganggu Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW sangat sayang kepada dia. Terlebih lagi Abu Talib dan bapaknya Nabi SAW kandung, saudara kandung. Jadi kakek mereka Abdul Muttalib punya beberapa istri. Di antara yang satu ayah, satu ibu, Abdullah bapaknya Muhammad SAW dengan Abu Talib. Makanya Abu Talib pun sayang, sangat sayang kepada Rasulullah SAW, kecil Muhammad, sangat disayang. Bahkan dia sudah mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Dia mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Saya sudah tahu bahwasanya agama Muhammad, agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik dibandingkan agama-agama manusia yang lain. Kalau bukan karena saya takut tercela, sangat takut dimaki-maki oleh orang, kau akan dapati saya sudah memeluk agama Muhammad. Jadi luar biasa jasanya Abu Thalib. Rela mati demi ponakannya Muhammad SAW. Sehingga waktu dia akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang kepada pamannya menyenguk pamannya, mendakwahi. Siapa tahu di detik-detik terakhir dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Rupanya bukan cuma Nabi yang jenguk Abu Thalib, ada Abu Jahal juga lagi jenguk Abu Thalib. Abu Jahal bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib?" Nabi ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Akhirnya Abu Talib abaan yakula la ilaha illallah meninggal dalam kondisi enggan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW begitu sayang kepada dia, dia berkata, La astaghfiranna laka malam unha anka. Sungguh saya akan mohon ampunan bagi engkau selama saya tidak dilarang. Ternyata Allah larang. Allah mengatakan, "Maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Muhammad dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang kafir musyrik meskipun orang-orang tersebut adalah karib kerabat mereka, dilarang. Allah berfirman juga, Inna la diman man ahbabta." Wahai Muhammad, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Rasulullah SAW sayang kepada pamannya. Ya, bagaimana tidak sayang? Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya. Siapa lagi yang merawat dia? Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Tinggal satu paman yang dia sangat sayang. Tapi percuma. Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Oleh karenanya Nabi SAW yang mengatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan saya, Abu Talib akan di neraka yang paling bawah. Tapi karena dia orang kafir yang baik, nerakanya masih di atas. Yaitu kalau terkena api, percikan api di akhmusi qadamaihi, di telapak kakinya, maka otaknya mendidih. Itu nerakanya Abu Talib. Baik, Abu Talib akhlaknya mulia atau tidak? Mulia. Mulia. Ya, lebih mulia daripada orang-orang liberal tersebut. Namun dia di neraka jahanam. Contoh lagi seorang yang disebut oleh Nabi adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai adalah seorang pemimpin yang sempat memimpin kota Mekah dari kabilah Khuza'ah. Dari kabilah Khuza'ah. Dahulunya yang menguasai Mekah adalah anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian direbut oleh kabilah Jurhum, kemudian direbut oleh kabilah Khuza'ah, nanti diambil lagi oleh nenek moyang Nabi SAW dari keturunan Nabi Ismail. Sempat di satu zaman yang menguasai kota Mekah adalah kabilah Khuza'ah. Pemimpinnya bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau kita baca biografi dari Amr bin Luhai al-Khuzai, luar biasa baiknya. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia musyrik namun dia begitu baik sering memotong apa namanya onta-onta dibagikan kepada jemaah haji. Luar biasa baiknya. Ya. Tetapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Amr bin Luhai al Khuzai? Ruaitu Amr bin Luhai al Khuzai yajurru qasbahu finnar, liannahu awalaman sayyab sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta, yaitu yang pertama kali buat kesyirikan. Dia yang pertama kali mengimpor kesyirikan dari negeri Syam ke kota Mekah. Maka dia di neraka jahanam, padahal baiknya luar biasa. Ini hadisnya semua dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sangat baik di masa jahiliyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yasilur rahim, kana yaqri dhaif, kana yut'imut ta'am." Ya Rasulullah Ibnu Jud'an dulu sering menyambung silaturahmi, sering memberi makan kepada fakir miskin, sering menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat hal itu baginya? Kata Rasulullah SAW, La, lam yakul yauman qat rabbi gufirli khati'ati. Tidak bermanfaat. Dia tidak pernah beriman kepada Allah. Dia tidak pernah berkata, Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Kebaikannya tidak bermanfaat. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah, tidaklah mereka di, tidak diterima, tercegah mereka dari diterima amalan mereka. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah. Percuma orang sebaik apapun, akhlaknya baik apapun, kalau tidak bertauhid kepada Allah maka di neraka jahanam. Ini contoh-contoh orang-orang yang sangat baik. Tetapi mereka di neraka jahanam kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya sama antum. Menurut orang-orang liberal, kalau ada orang ateis yang berakhlak baik, masuk surga atau tidak? Masuk. Hmm. Saya ulangi. Menurut orang-orang liberal, menurut kaedah mereka, kalau ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan, tapi akhlaknya luar biasa, baik sama tetangga, ramah sama tetangga, suka bantu sosial, sangat sosial, meninggal. Masuk surga atau tidak? Masuk. Ada yang bilang tidak. Saya bukan tanya pendapat antum ya. <laughs> Saya tanya pendapat orang-orang liberal. Kira-kira apa? <laughs> Masuk. Paham? Ya, kalau kita sepakat dia masuk neraka, kita tidak hilaf di antara kita, absolut masuk neraka. <laughs> ini kira-kira menurut orang-orang liberal, ada orang seperti ini mau surga atau masuk neraka? Mau surga karena dia baik. Kan menurut orang liberal, agama itu hanyalah sarana. Yang penting berakhlak apa? Mulia. Berakhlak mulia dengan agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain nggak jadi masalah menurut mereka. Yang penting Anda berakhlak mulia maka Anda akan masuk masuk surga. Maka kita bantah, kita bilang kalau ada orang ateis, PKI, ya, meninggal, masuk surga atau tidak? Menurut mereka harusnya masuk surga. Ya. Bagaimana anda mengatakan orang ateis masuk surga, sementara orang ateis tidak percaya surga? Ente gimana? <laughs> Hah? Hmm. Jadi sebenarnya menurut mereka di surga itu ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, surga PKI. Ada juga surga PKI di sana. <laughs> Taib hadirin, mungkin sampai di sini saja uh, kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan materi yang sama atau materi yang lain insya Allah di uh, pekan depan insya Allah taala. Ya, syukur Ustaz Jazakallahu khair. Kita akan buka sesi tanya jawab tapi pertama ada ada ada pertanyaan Ustaz ini yang masuk ya. Ini pertanyaan bagus tadi uh, korelasinya dengan uh, bahwa uh, kaum liberal menitik beratkan uh, kepada ahlak Ustaz ya. Penting ahlaknya baik. Ini ada share yang bagus sekali bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW bukan untuk mengislamkan dunia. Kenapa? Karena ada dalilnya di Quran surat Yunus ayat 99 yang eh, berbunyi, kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di bumi. Maka apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Itu yang pertama. Yang kedua eh, di surat Al-Anbiya ayat 107 Ustaz. Misi Nabi itu dijelaskan oleh Quran sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan uh, gini, saya punya ide. Ini mereka orang-orang liberal, ya. Mereka berdalil-dalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Uh mhm. -huh. Bagaimana kalau kita tunda seluruhnya apa namanya oh, pada oh, pertemuan depan? Boleh. Ya. <laughs> Oke. okay. Ya, karena kalau saya jawab nanti ada lagi lain lain maka saya ingin nanti saya bantah dengan mengklasifikasikan jenis-jenis pendalilan mereka. Boleh. Supaya tidak terulang-ulang. Jadi ya coba pertanyaan yang lain lagi. Ya. Boleh, boleh. Insya Allah, Insya Allah untuk uh, pekan depan minggu khusus depan. tentang eh minggu depan ya. Minggu depan Insya Allah. Rabu depan ya. Insya insya Allah. Okay. Silakan brothers and ya, sisters. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Uh, yang mau bertanya mungkin dari sisters dulu ya. Sister Said lebih dahulu yang sudah siap mikrofon sebutkan ya, ya. nama dan asal lalu nanti uh, apa namanya? silakan ditanyakan ya. yang sesuai dengan tema ya. Jadi ah. kita bisa mengerucutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan. Silakan. Kita himbau tidak mengambil foto atau video. Terima kasih. Iya. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa? Oke, Dila silakan. Agak dinaikkan volume suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin itu kan uh, sempat heboh tentang King Salman yang datang ke Indonesia ya Ustaz. Ya. Nah, itu kan juga pemberitaan heboh banget kalau misalnya si King Salman itu uh, jubahnya di bawah mata kaki. Yeah. Terus juga ada foto-foto King Salman yang salaman dengan wanita, bahkan sampai selfie. Terus ada juga yang bilang kalau misal putri King Salman sendiri aja nggak berjilbab. Kenapa hmm. umat Islam di Indonesia justru lebih Arab daripada orang Arabnya sendiri? Hmm. Nah itu buat meluruskan pemahaman yang kayak gitu gimana ya Ustad? Eh, Sed, uh, sederhana, King Salman itu bukan Ustad. Ah, <laughs> Oke. Oke. Okay. <laughs> King Salman itu bukan apa? Ustaz. Kalau mufti Arab Saudi begitu baru kita permasalahkan. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau ada ustaz, profesor agama, anaknya tidak berjilbab itu baru masalah. Oke. <laughs> Oke. Baik, yang pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Oke, okay. okay, di lain itu jawabannya. <laughs> itu jawaban. Oke, okay, terima kasih. Cukup ya, Jazakallah Sekarang untuk Brother silakan. Oke. Okay. Silakan yang mau bertanya mungkin. Silakan, Mas. Sebutkan namanya. Nama, dan, dan dari mana dari asalnya silakan. Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Rahman, saya dari Depok Sat. Oke Rahman, eh, silakan. Rahmat silakan. Ini temanya sangat bagus. Kenapa harus liberal? Terima kasih. Uh, menarik Sat ya. Uh, boleh berpolitik sedikit lah. Boleh, boleh nggak apa-apa. Uh, uh, di Jakarta ini kan uh, apa namanya sedang pemilihan umum, eh pemilihan pilkada. Uh, pemimpin muslim sama Kristen. Nah, uh, si Kristen ini kan otomatis kan nggak boleh haram. Tapi kan ini secara kalau pemikiran liberal kan boleh. Hmm, Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, eh, terus kedua kayak misalnya ucapan selamat Natal hmm. haram hukumnya Islam. Tapi kan di uh, ada yang bilang boleh. Uh, gimana saat uh, ini? Karena ini dibungkus toleransi saat Hmm. Itu fokus toleransi. Yeah. Bahaya itu Islam. Terima kasih. Yeah. Oke, terima kasih Rahmat. Terima kasih. Ini bagus sekali. Silakan Ustaz. Baik. Uh, Islam mengatur toleransi. Iya. Sebenarnya kalau kita mau lebih detail lagi, pluralisme, pluralisme itu bisa ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari pluralisme bahwasanya kita toleransi, kita menghargai agama yang lain, silahkan menjalankan agamanya, maka itu tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah pluralisme dengan menganggap semua agama benar atau kita ikut campur dengan ibadat agama orang lain. Itu yang jadi masalah. Toleransi yang kebablasan. Makanya saya katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu pertama kali datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kota Madinah adalah masyarakatnya pluralis, majmuk Ada masyarakat kaum muslimin dari kaum Ansor, kemudian datang kaum muhajirin bergabung dan ada orang-orang Madinah yang masih belum masuk Islam ya seperti dipimpin oleh Eh, Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam jadi orang munafik, dahulunya dia musyrik. Belum mau masuk Islam. Ada komunitas kaum musyrikin, penyembah berhala, ada komunitas kaum muslimin, dan ada komunitas, komunitas Yahudi. Dari Bani Qainuqa, kemudian Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Mereka eh, berkonsentrasi di kota Madinah. Sehingga Nabi akhirnya membuat suatu piagam yang disebut dengan piagam kota Madinah. Di situ ada kerjasama antara kaum muslimin dengan orang Yahudi ya bahwasanya kalau ada yang menyerang dari luar maka kita harus kerjasama untuk melawan musuh tersebut. Namun kata Nabi, walil Yahudi dinuhum, dinuhum walil Muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang Islam agamanya apa? sendiri, tidak di, tidak dicampur baurkan. Makanya meskipun Nabi menulis piagam apa membuat piagam kota Madinah, Nabi tetap mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Bukan cuma orang orang Yahudi di kota Madinah, bahkan orang Nasrani yang jauh-jauh dikirim. Nabi kirim sahabat untuk mendakwahi mereka. Nabi kirim surat kepada orang-orang karena mereka punya hak untuk didakwahi. Mereka punya hak untuk merasakan rahmatnya Islam. Jadi toleransi itu boleh. Kita jangan ganggu orang lain. Lakum dinukum waliyadi. Dia mau mau beribadah kepada Tuhannya silakan. Kita tidak mengganggu mengganggu mereka ya. Bahkan saya katakan ya, kalau ternyata ya Eh, dalam peperangan Rasulullah SAW melarang untuk merusak tempat ibadah, bagaimana lagi kalau bukan dalam masa peperangan? Ya. Kalau ada orang Islam misalnya ingin merusak tempat ibadah orang lain, kita kita tegur tidak boleh, tidak boleh biarkan mereka beribadah. Tapi kalau berdakwah kita jalan terus, kita jelaskan bahwasanya ini agama kesyirikan tidak benar, ya tidak boleh menyembah Nabi, tidak boleh itu jalan terus. Jadi toleransi itu boleh, tapi tidak boleh kebablasan sehingga akhirnya kita ikut mengakui kebenaran agama mereka. Ini tidak boleh, itu namanya uh, sudah tidak ada bukan toleransi lagi, itu campur baur. Apa sih maksud toleransi? Toleransi ya biarkan mereka berjalan, biarkan juga kita berjalan. Nah, kalau sudah campur baur itu namanya bukan toleransi lagi. Ya, toleransi itu kapan muncul? Kapan toleransi itu timbul kalau ada perbedaan itu tidak? Kapan kita harus toleransi sama orang kalau ada perbedaan antara kita dengan mereka? Ya. Baru kita toleransi dengan mereka. Dan kalau kita sudah gabung ya tidak perlu toleransi lagi. Paham? Jadi toleransi itu boleh, tapi tidak boleh kebablasan sehingga akhirnya kita membenarkan keyakinan mereka, apalagi menyatakan mereka juga masuk surga sebagaimana agama Islam. Ya. Oke, okay, syukur saja Oke, okay, kita main cepat saja. Sister silakan. Sister saya yang mau bertanya. Nanti insya Allah mungkin setelah ini Ustaz menyempatkan waktu mungkin sekitar 15 menit ada yang mau tanya jawab di area bazar. Di bazar silakan. Nah, nanti tapi sekarang masih kita buka pertanyaan sampai nanti mungkin sekitar pukul jam 9 ya. Insyaallah. Silakan sister yang sudah siap mikrofonnya. Pertanyaan yang masih sesuai dengan materi kita pada malam hari ini. Ada? Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Dengan siapa? Mutiara. Oke, okay, silakan Mutiara. Silakan Mbak Mutiara. Uh, jadi saya bingung Ustaz. Ini kan terkait agama itu kan semua orang menganggap agama yang dianutnya sudah benar. Nah, kita yang menganut Islam dari kecil merasa agama Islam sudah benar <laughs> oleh pemuka-pemuka agama diberi diberi apa? Doktrin. Uh, iya, pemahaman-pemahaman tentang agama bahwa agama kita itu benar. Hmm. Tapi bagaimana yang tidak mendapatkan uh, agama uh, agama lain yang sama dengan kita dan dia takut untuk mencari tahu agama lain? Hmm. Karena iya. karena pada dasarnya pada dasarnya kenapa? Lanjutkan, Mbak iya, Mutiara. Uh, bahwa agama yang kita hmm. sudah anut ini benar. Jadi ya. bagaimana ah. yang yang orang-orang selain Islam yang ya. agar dia tidak masuk neraka tapi maksudnya dia pengen masuk Islam tapi dia takut. Oke, okay, ya. Dia takut masuk surga. <laughs> Baik, saya insya Allah saya berusaha menangkap dari ya. pernyataan Mbak Mutiara, okay. ya. Uh, jadi Allah itu maha adil ya. Allah maha adil ya ada sebagian orang yang mereka mungkin tinggal di hutan belantara. Mereka jangankan untuk mengenal Islam. Ya, mereka sendiri tidak bisa tahu bahasa yang lain, hanya tahu bahasa mereka. Mereka berkutat di hutan belantara tersebut tidak pernah mengenal dunia luar. Apakah orang seperti pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Orang seperti ini statusnya di dunia dia kafir. Tetapi ya, di akhirat dia akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Adil. Kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul kepada mereka atau orang yang menjalankan tugas rasul sampai dai sampai kepada mereka sampai ajaran sampai kepada mereka kalau tidak sampai Allah tidak akan mengadab mereka Allah akan menguji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala makanya nabi tadi saya sebutkan dalam sahih muslim nabi mengatakan la yasma'u bi tidak seorang pun yang dengar tentang aku di sana berarti ada orang yang tidak dengar tentang nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia mendengar dengan pendengaran yang salah. Dia menganggap Islam itu agama teroris, ngebom sana, ngebom sini, sehingga dia tidak mau kenal Islam. Saya tidak mengapa Islam agama teroris. Saya tidak mau. Ya, kita katakan bahwasanya seorang yang bisa saja dia tumbuh di suatu tempat tidak berkesempatan mengenal Islam sama sekali, terisolasi misalnya, maka orang ini di dunia hukumnya di orang kafir. Tapi di akhirat kita nggak tahu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat Al Imam Ahmad. Ada orang-orang yang tidak bisa mendapat hidayah, ada halangan sehingga Allah bangkitkan mereka dan Allah uji, uji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang zaman sekarang hmm. eh, sarana begitu mudah untuk didapatkan. Sarana untuk mudah untuk didapatkan. Dengan begitu banyaknya sumber sarana, sumber informasi, uzur semakin susah. Semakin susah orang mendapatkan apa uzur karena sebenarnya dia bisa mencari, ya. Di situ akan dinilai oleh Allah apakah dia ikut hawa nafsunya sehingga Asad tidak mau masuk Islam karena Islam berat macam-macam sehingga dia tidak mau itu urusan dia dengan Allah ya tapi kalau benar-benar dia sudah mencari sudah mencari belum sempat dia cari belum sempat dapat Islam dia sudah meninggal ya dia sudah berusaha dia sudah berusaha jadi uh, kita serahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah yang lebih tahu mana yang eh, benar-benar uh, dapat uzur dan mana yang tidak ada uzurnya ya oke okay. Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Lumayan menjawab Mbak Mutiara ya. Terima ya. kasih Ustaz jazakallahu khairan. Ada lagi yang bertanya brother mungkin Brother. Nah. tadi sudah di kanan kita ke tengah. Silakan mungkin uh, Bapak yang di belakang baju putih di opor mikrofonnya. Dan kita mengimbau kepada uh, sisters yang belum menikah untuk yeah. pulang lebih awal dan usahakan jika menunggu jemputan di dalam area masjid yeah. jangan di luar dan uh, bagi antum semua yang membawa mobil diparkirkan secara paralel mungkin jangan terlalu berlama-lama di area ini karena yang parkir uh, yang antum halangi ya. mungkin mau keluar lebih awal. Oke, ini pertanyaan silakan. terakhir kita untuk di atas silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja membaca Namanya siapa? Saya Anto dari Pamulang. Pak Anto, silakan, silakan Pak. Saya baru aja membaca satu website mhm. liberal. Di situ dibahas bahwa ya istilahnya mengkritisi umat Islam terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikritik sama dia. Iya. Oh, ya. Masalah itu orang ada, Islam lah. Ya. Orang Islam itu. Iya. <laughs> Terus apa kritikannya? Mengenai budak Rasulullah yang boleh digauli tanpa dinikahi. Jadi ini adalah sebagai sasaran tembak yang enak bagi kaum liberal untuk membidik umat Islam bahwa Rasulullah itu pedofil atau oke okay. ya penjahat seks lah. Oke. Okay. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui perbudakan itu sudah ada sebelum Islam. Perbudakan ada di orang-orang Romawi yang mereka beragama Nasrani, perbudakan juga ada di Persia dan macam-macamnya dan itu konsekuensi dari peperangan. Ada terjadi peperangan yang kalah kemudian diperbudak oleh yang yang menang. Dan itu perbudakan juga sampai ke jazirah Arab. Maka datanglah Islam Islam bukan mendukung perbudakan. Bahkan Islam kalau kita baca malah berwasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada budak-budak. Maka bahkan Rasulullah SAW tatkala sebelum meninggal, apa kata dia? As-salat, as-salat wa malakat aimanukum. Yang artinya salat, salat dan budak-budak kalian. Wa malakat aimanukum itu artinya budak-budak kalian. Perhatikanlah. Suruh berbuat baik kepada budak-budak. Dan terlalu banyak kalau kita uh, barang siapa yang melanggar di antara kafarahnya membebaskan budak. Itu tidak banyak. Kemudian barang saya membebaskan budak pahalanya sekian sekian sekian. Ada seorang sahabat yang mukul budaknya Rasulullah SAW tegur. Rasulullah, Rasulullah bilang Allah lebih hebat daripada engkau. Ya, banyak seperti itu. Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik kepada uh, budaknya. Oleh karenanya di antara hebatnya Nabi SAW sampai Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu budak. Budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid itu dirampas oleh orang, dijadikan budak, dibeli oleh uh, kerabatnya Khadijah, kemudian diberikan kepada Khadijah, Khadijah memberikannya kepada siapa? Nabi SAW. alaihi Kemudian saking baiknya Nabi kepada Zaid bin Harithah, sampai-sampai bapaknya datang, kemudian ketemu dengan Zaid, ya, kemudian minta mengambil anaknya, kata Nabi terserah Zaid. Ternyata Zaid milih Nabi daripada milih bapaknya sendiri. Kenapa? Karena akhlak mulianya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diatur juga dalam Islam, misalnya masalah bergaul dengan budak ya. Karena budak itu kan dijual belikan ya, dijual belikan. Selama budak itu masih milik kita, bisa kita manfaatkan. Dan ini dalam Islam boleh di antaranya e, seorang pemilik budak boleh menggauli apa? Menggauli budak wanitanya ya. Boleh menggauli budak wanitanya ya. Adapun tuduhan bahwasanya Rasulullah Sallam apa namanya gila seks itu tidak benar ya. Kita katakan Nabi Sulaiman diakui oleh mereka atau tidak? Nabi Sulaiman alaihissalam dianggap nabi oleh Nasrani dan Yahudi atau tidak? Ya. Dianggap. Dan istrinya berapa? Lebih banyak daripada istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengatakan para nabi memiliki kekuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri sembilan. Dia pernah menggili, menggeliri istrinya sekali jalan sembilan orang. Masya Allah. Ante kalau punya kekuatan tidak apa-apa. <laughs> Baru satu sudah KO, kemudian mau. <laughs> ya jadi para nabi memiliki kekuatan. Itu diantara kelebihan nabi. Kelebihan para nabi. Nabi Sulaiman punya kekuatan luar biasa. Pernah semalam dia puluh 99 wanita. Ya. Oleh karenanya, bukan berarti nabi kalau nabi uh, apa namanya uh, ternyata gila seks dia akan menikahi gadis-gadis dan perawan-perawan. Ternyata tidak. Yang dia nikahi gadis cuma satu orang, Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang dalam mimpi menyuruh dia menikah dengan Aisyah. Sisanya para janda, bahkan banyak yang sudah tua-tua. Ya, dan setiap Nabi menikah dengan seorang wanita kita belajar sirah ada masalahnya. Rasulullah SAW menikah dengan ini ada masalahnya. Contohnya Rasulullah SAW menikah dengan Romlah. Romlah suaminya meninggal. Nah, Rasulullah SAW menikahi. Ternyata bapaknya Romlah Abu Sofyan, pemimpin orang-orang kafir. Dengan menikahi putrinya, bapaknya insya Allah lulus suatu hari. Dan benar, akhirnya Abu Sofyan akhirnya masuk masuk Islam. Dan banyak hikmah-hikmah di balik pernikahan Nabi dengan istri-istrinya. Kalau Rasulullah SAW ingin ya memuaskan syahwatnya, maka dia akan menikahi para gadis. Semua orang akan tawarkan anaknya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu tuduhan yang tidak yang tidak benar. Ya, seakan-akan kita mendukung perbudakan jawabannya tidak ya Allah alam bisawab oke okay, mungkin dan budak ya bukan pembantu saatnya. iya bukan pembantu budak beda <laughs> ya sama harus diperjelas <laughs>